Kita sedang membahas bab muraqabah. Dan poin yang sudah kita jelaskan adalah buah dari muraqabah. Buah pertama sudah kita terangkan bagusnya adab dan muamalah orang itu kepada Allah karena dia merasa selalu diawasi maka dia akan melakukan sebaik-baik adab perilaku amal kepada Allah Azza dan include di dalamnya akan melakukan sebaik-baik adab dan muamalah terhadap sesama makhluk baik sesama makhluk itu kepada sesama manusia dengan berbagai macam level dari segala segi ke orang tua, ke guru, ke orang lain yang lebih tua, ke sesama, ke yang lebih muda, ke anak-anak, kepada lelaki, kepada wanita akan baik. Baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang kafir, bahkan orang munafik. Dia akan melakukan adab yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla. Kemarin. Apabila seseorang memiliki adab yang buruk kepada Allah, di tengah orang ramai dia menjadi orang soleh, ketika menyendiri dia menjadi orang yang durhaka, melakukan kemaksiatan, Allah murka dan Allah akan membuat orang di sekelilingnya juga menjadi murka. Berkata Abu Darda, "Innal 'abda la yakhlu bi ma'siyatillahi ta'ala fayulqi Allahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia menyendiri lalu bermaksiat kepada Allah maka akan campakkan rasa benci dalam hati orang-orang mukmin kepada dia tanpa dia sadari. Orang-orang mukmin akan membenci dia sebagai salah satu perwujudan dari kebencian Allah kepada orang itu karena orang itu sudah bermaksiat ketika menyendiri. Walhasil buah yang akan lahir dari muraqabah adalah dia akan menjaga perilakunya agar memiliki adab muamalah yang baik kepada Allah dan kepada sesama makhluknya. <clears throat> itu yang pertama dan itu sudah kita terangkan. Wah yang kedua. Ini di akhirat kelak. Orang yang memiliki sifat muraqabah selalu merasa diawasi, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Berkata muallif menukil penjelasan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. فإذا صلحت أعمال العباد الظاهرة والباطنة وصلحت قلوبهم وأعمالهم واستقامت ألسنتهم فإن مآلهم إلى الجنة التي أرضوها السماوات والأرض Bila amal seorang hamba baik baik lahirnya ataupun batinnya. Baik pula hati dan amal-amal mereka, istiqamah pula lisan-lisan mereka, maka tempat kembali mereka kelak adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena orang yang muraqabah hatinya baik, amalnya baik, lisannya juga lurus. Pasti orang itu memiliki sifat seperti itu karena takutnya kepada Allah, karena merasa diawasi dia takut. Dia akan menjaga dirinya, seluruh perilakunya dan itu karakteristik orang yang bertakwa. Dan Allah menjamin surga bagi orang seperti itu. Ar-Rahman 46 menyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah dia akan diberikan dua surga. Dalam surah Qaf 31 sampai 35 Allah menyatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam Dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha Waladayna mazid akan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak jauh lalu dikatakan inilah yang telah disiapkan bagi seorang yang awab dan hafidh. Awab itu orang yang selalu kembali kepada Allah ketika menyadari dirinya melakukan kesalahan, selalu taubat, selalu kembali. Hafiz artinya menjaga hak-hak Allah. Siapa orang yang awab dan hafiz itu? Man khasyir rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Bayangkan. Allah menyebut dua hal yang mestinya dua hal ini tidak harus ditakuti. Pertama, Ar-Rahman, yang maha penyayang. Biasanya orang kepada sesuatu yang penyayang tidak takut, ya enggak? Kecuali kalau dikatakan orang yang takut kepada yang azabnya sangat pedih itu baru baru apa baru bisa kita fahami tapi zat yang maha rahman kok ditakuti kedua dia gaib lagi gaib itu tidak terjangkau oleh indra kita gaib itu ada jangan difahami gaib itu tidak ada Raib nah, itu ada, cuma tidak terjangkau oleh indera kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba. Pokoknya tidak bisa tersentuh. Raib. Biasanya yang gaib tidak ditakuti. Yang tidak ada di hadapannya, tidak dikatuk, Tidak kita takuti. Kita tahu singa atau harimau. Ada? Ada. Di mana? nggak tahu. Ya jelas di kebun binatang ada, di hutan ada, tapi nggak ada di sini. Baik, kita nggak ada rasa takut kepada dia. Ditantang sekemana macan, mana harimau, mana singa gitu ya, <laughs> karena nggak ada. Baru kalau ketemu gemeter baru. Allah disifati dalam ayat ini dengan dua hal, Ar-Rahman penyayang, kedua gaib yang dua sifat ini menyebabkan tidak semestinya kita takut. Mestinya kita bebas. Tapi kenapa orang yang bertakwa walaupun dia gaib dan maha pengasih takut? Man khasyar rahmana bil gaib. Orang bertakwa adalah orang yang takut kepada yang maha pengasih dan dia gaib. Kenapa? Karena ada pengawasan dari yang Maha ini. Yang Maha ini kalau dilanggar aturannya bisa menimbulkan kemurkaan yang dahsyat. Wajah lebih munib, makanya dia datang kepada Allah dengan hati yang munib. Munib itu selalu kembali. Nih, surga akan didekatkan kepada orang yang seperti ini. Lalu Allah mengatakan, Udukhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan. Zalika yaumul khulud. Dan itulah hari yang abadi, kekal selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka akan disediakan apapun yang mereka inginkan. Dan di sisi kami ada tambahan, tambahan kenikmatan. Tambahan kenikmatannya itu yaitu bisa melihat wajah Allah yang mulia. Ini surga dijanjikan bagi yang bertakwa. An-Nazi'at 44.1 Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun bagi orang yang takut kepada Allah dan dia menahan diri dari hawa nafsunya, surga surgalah tempat menetap dia. Ini ayat-ayat yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang memiliki karakter yang tadi diterangkan. Seluruh karakter ini lahir dari adanya sifat muraqabah. Ketika para ulama ditanya, bima yanalul abdul jannah, dengan cara apa seorang hamba bisa meraih surga? Mereka menjawab khamsin dengan lima hal. Raih lima hal ini nih. Akan teraihlah surga. Apa saja kelima hal itu? Pertama, istiqamatin laisa fiha rawgan. Dengan bersikap istiqamah. Yang tidak ada penyimpangan di tengah perjalanan yang istiqamah tadi. Tidak belot kiri, tidak belot kanan, tidak mundur ke belakang. Itu nggak istiqamah kalau begitu. Istiqomah itu kukuh pengkuh di atas rel, on the track. Walaupun banyak gangguan yang menarik, merayu dia untuk berhenti, belok kiri, belok kanan, atau mundur ke belakang. Dia nggak gubris, tetap. Surga bagi orang seperti itu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumastaqamu, istaqamu fala khaufun alaihim wallahum yazanun Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun itu surah al-ahqaf ayat 13 semua orang yang berkata rabb kami Allah semua kemudian mereka istiqamah mereka tidak akan merasakan rasa takut ataupun rasa sedih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Ulaika ashabul jannah. Mereka lah para ahli surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Selama-lamanya. Wadhalika jaza'an bimaka, jaza'an bimakanu ya'malun. Sebagai balasan atas keistiqamahan mereka. Di ayat lain, tidak hanya di akhirat, di dunia aja orang istiqomah diistimewakan. Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu janji Allah kepada orang istiqamah. Makanya raih surga pertama dengan istiqamah, kedua wajtihadin laisa ma'ahu sahwun dengan kesungguh-sungguhan yang tidak mengandung kelalaian, kemalasan. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah support. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah berikan jalan. Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna allaha lama'al musin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh jalan. Saya sering mengatakan, orang yang niat, tekad, kuat, sungguh-sungguh, pasti akan mencari seribu jalan dan dia akan menemukan jalan terbaik. Adapun orang yang tidak sungguh-sungguh, dia akan mencari seribu alasan. Alasan ini, alasan itu, akhirnya tidak berbuat. Ini yang kedua, cara meraih surga dengan kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, wa muqarabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Dengan muraqabah, baik sendiri ataupun di tengah orang banyak. Lahirnya ataupun batinnya. Murokoba itu dengan selalu merasa diawasi setiap detik, setiap saat kepada oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga akibatnya dia jaga sikapnya, dia jaga ucapannya, dia jaga juga niat, kehendak dan fikirannya karena dia yakin diketahui dan diawasi oleh Allah Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Diawasi lahir batin. Ketika di tengah orang banyak, kalau manusia mengawasi seseorang, tapi berada di tengah ribuan orang banyak bisa kehilangan. Mana orang yang diawasi tadi? Kalau Allah mah tidak. Demikian juga ketika menyendiri. Menyadari kita selalu diawasi oleh Allah. Ini nih penyebab orang itu meraih surga. Itu yang ketiga. Keempat, wantidharil maut bitta'ahubilah. Keempat adalah menunggu kematian. Kita semua ini adalah makhluk yang selalu menunggu kematian. Semua kita sedang menunggu kematian. Cuma caranya berbeda. Cara terbaik yang menyebabkan seseorang meraih surga bitta'ahubilahu dengan mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Tidak dengan memburu harta dunia, tidak dengan bersenang-senang, berhura-hura, tapi dengan mempersiapkan amalan yang akan memperindah saat kematian kita dan saat setelah kematian kita di alam kubur apalagi di alam akhirat Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya manil akyas atau ayul mu'minina akyas orang mukmin mana yang paling cerdas beliau menjawab orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang banyak mengingat-ingat kematian dan memper mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Selama ini orang selalu berpikir untuk hidup enak di alam dunia. Tidak berpikir bagaimana cara hidup enak setelah kematian. Kalau umpamanya mati enak, nggak selalu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Alaihissalam pun ketika kematiannya mengalami sakaratul maut yang dahsyat dua kali lipat dari umumnya yang dirasakan oleh kaum mukminin. Orang-orang soleh menderita dengan penderitaan yang dahsyat ketika kematiannya. Dan itu bukan tanda su'ul khatimah. Ada orang kafir matinya enteng. Tersenyum. Itu bukan tanda husnul khatimah. Makanya tak ada penjelasan para ulama ketika menjelaskan alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah itu tersenyum, tidak ada. Walaupun tersenyum belum tentu husnul khatimah. Ada yang husnul khatimah tersenyum ada. Tapi ini tidak menjadi ukuran. Malah umumnya mautul mukmin birasil jabin. Kematian mukmin ditandai dengan berkeringatnya dahinya. Dan itu diterangkan oleh para ulama. Sebabnya kenapa dahinya berkeringat? Dia menahan rasa sakit ketika sakaratul maut. Sampai kata orang Sundama, dan ini tidak ada terjemahan. Saking sakitnya sampai tiba bergeg, tipe perekat, nahan sakit. Ada yang bisa menerjemahkan? Tipe perekat dan tipe bergeg. Tenaganya menahan sakit sampai berkeringat. Maka ketika kematian tidak menjadi ukuran baik buruknya dia. Maka nggak perlu berdoa dengan isi doa, ya Allah nikmatkan saya di saat kematian saya, nggak perlu. Penderitaan ketika sakaratul maut manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Salah satunya adalah menggugurkan dosa-dosa seluruh penderitaan yang kita alami ketika hidup. Ketika sakaratul maut, bahkan ketika ada azab di alam kubur, itu mengurangi dosa-dosa kita. Mengurangi azab yang mungkin akan Allah berikan di akhirat kelak. Makanya Imam Al-Qurtubi menyatakan kadang ada orang yang soleh. Allah mencintai ini. Lalu dia melakukan dosa. Allah tunggu tobatnya. Gak ada tobat. Sampai datang ajal yang harus menyebabkan dia mati. Allah tidak ingin orang itu mengharap Allah dengan membawa dosa yang belum ditobatinya. Allah hapus dosanya dengan diberikan penderitaan saat sakaratul maut. Menggugurkan dosa dosa sehingga orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaiknya ada orang kafir. Dia melakukan kebaikan. Allah balas kebaikannya itu di dunia dengan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan dunia. Sampai ketika ajalnya tiba, ada satu kebaikan yang belum Allah balas di dunia, Allah balas dengan dientengkan dan diringankan saat kematian. Sehingga dia mengharap Allah dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Nah yang jelas bahwa wajib bagi kita berpikir bagaimana caranya agar hidup enak, nikmat, bahagia setelah kematian. Bukan hidup enak di dalam kehidupan di dunia ini, tapi menderita di alam kubur dan di akhirat nanti. Maka salah satu kiat meraih surga adalah wantidharil maut bitta'ahubillah menunggu kematian dengan cara mempersiapkan diri menghadapi kematian. Selama hidup, sebelum kita sampai pada garis finish kematian, kita ibadah, kita amal soleh, kita jauhi dosa, kita tobat, kita banyak melakukan kebaikan. Itu persiapan menghadapi kematian dan kehidupan seusai kematian. Itu kiat keempat. Kiat kelima nafsika qabla an tuhasab. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Introspeksi dirimu sebelum kamu diperiksa. Hitung-hitung amal baik burukmu sebelum nanti dihitung, ditimbang amal baik buruknya. Coba, pernah nggak kita merenung hadirin? Menjelang tidur, kita Ingat-ingat apa saja kegiatan kita di hari itu sejak bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi. Yang kita lakukan dan kesalahan yang sudah kita kerjakan di hari itu. Kira-kira banyak mana? Dan ingat, kesalahan yang dimaksud bukan kesalahan menurut kriteria kita tapi kriteria syariat. Kalau kita sholat, jangan dihitung sholat tersebut. Ah, amal soleh nih, di surga. Enggak. Bagaimana kualitas sholat kita? Khusyuk atau tidak? Ikhlas atau tidak? Di awal waktu atau tidak? Berjamaah sama imam di masjid apakah tidak? Dirinci sholatnya juga tuh. Salatnya itu kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat aspek niat, lihat aspek mutaba'ah. Mutaba'ah itu sesuai nggak mengikuti sunnah Rasul enggak dalam setiap gerakan kita. Lihat aspek kekhusyuannya, lihat aspek waktu apa di awal atau tidak, berjamaah atau tidak, di masjid atau tidak. Itu rinci, detail. Terus setiap sholat yang lima waktu kita lakukan setiap hari dihisab oleh diri kita. Ketika sholat kadar kehusuan kita hanya lima persen, oh gawat. Ingat itu dosa. Jangan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Saya sudah sholat satu kebaikan. Enggak begitu, enggak se, sesimpel dan seglobal itu tentang sholat. Lihat penjelasan Imam ad Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar yang diterangkan di sana lah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Beliau tidak hanya menjelaskan meninggalkan sholat dosa besar saja, tapi dirinci melalaikan sholat termasuk tidak khusyuk dalam sholat termasuk ria di dalam sholat termasuk tidak berjamaah di awal waktu bersama imam sebuah dosa besar bukan dosa kecil loh kenapa dosa besar karena terancam dengan azab Allah berfirman fawailul lil musallin itu menunjukkan dosa besar. Azab bagi orang yang sholat yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun. Sahun itu dari aspek kekhusyuan, juga dari aspek mutaba'ah, juga dari aspek waktunya. Di awal atau di tengah atau di akhir atau hampir di, di jamak duhur, hampir di jamak dengan asar tanpa uzur. Hanya karena malas. Sahun itu masuk Sahun itu di level manapun dari aspek waktu, dari aspek kehusuan, dari aspek berjamaah atau tidaknya itu dosa besar karena terancam azab fawailul muslim. Hisab semua amalmu, salat kita terus nah, komitmen dan perhatian, ihtimam kita kepada Al-Qur'an. Hari ini berapa juz yang kamu baca? Ah, <laughs> jangan jangankan juz itu berapa lembar yang kamu baca. Aduh, jangankan berlembar, berapa ayat yang kau baca. Ada selembar hari ini kita baca. Kalau ternyata alhamdulillah saya mah selembar, istighfarlah. Kurang itu. 24 jam waktu yang kita miliki sehari, masa cuma selembar baca Qur'annya? itu menunjuknya kurangnya perhatian kita kepada kalamullah, kepada firman Allah, kepada agama kita, kepada sumber hukum dari kehidupan kita. Ingin selamat, tapi lalai terhadap peringatan Allah. Al-Quran peringatan Allah. Aman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'isyadan dongka wa nahsyurhu yawmal qiyamati a'mat. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Salah satu peringatan Allah itu Al-Quran. Dia akan diberikan kehidupan yang sumpah, yang sempit. Jadi kalau kita merasakan kesempitan, kesumpekan dada, jiwa, perasaan kita, cepat baca Quran. Itu termasuk salah satu bentuk zikir ala zikrillahi tatmainul qulub. Cepat buka mushaf, baca Al-Quran, renungi. Bacanya dengan penghayatan. Cepat wudhu, cepat sholat. Belum waktunya, bisa sholat sunnah, bisa syukur wudhu. Ya. Bisa kalau pagi duha, bisa kalau malam tahajud. Banyak sholat yang difasilitasi oleh Allah secara syar'i. Itu Ketika ditanya para ulama dengan apa, dengan cara bagaimana seorang hamba bisa meraih surga, dengan lima. Pertama dengan istiqamah. Kedua dengan kesungguh-sungguhan. Ketiga dengan muraqabah. Keempat dengan menunggu kematian dengan cara mempersiapkan amalan menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan yang kelima dengan muhasabah, introspeksi diri. Setelah mengutip jawaban para ulama tadi, maka ada syarah, penjelasan. Kenapa lima poin tadi dibahas dalam bab muraqabah? Mu'alif menyatakan wal waqi anna hadhihi jami'an tarji'u ila al muraqabah لأن الاستقامة التي ليس معها روغان إنما تكون بمراقبة الله وهكذا الاجتهاد الذي ليس معه سهو فإن الغفلة إنما تقل في قلب العبد wa yahsulu tafrid fi amalihi bisababi dha'fi muraqabatihi wa hakadha. Realitanya kelima poin tadi kembali kepada sifat muraqabah. Karena istiqamah tapi ada belok-beloknya di tengah jalan. Artinya dia tidak istiqamah itu disebabkan karena kurangnya muraqabah. Kenapa seorang bisa istiqamah? Karena merasa diawasi terus. Siswa ketika ujian Nggak berani lirik kiri kanan melihat catatan yang disiapkan. Kenapa? Karena ada pengawas. Selama pengawasannya itu ketat, melirik pun nggak berani, batuk pun ditahan, gitu. Pekerja bangunan tidak berani ngobrol, berleha-leha, bahkan ketika pegel tidak berani babatok. Hanya karena mandornya yang galak tetap mengawasi. Ini orang loh. Seorang mukmin yang selalu merasa diawasi oleh Allah, istiqomah dia. Nggak berani lirik kiri kanan atau berhenti apalagi balik kanan, nggak. Kembali kepada muraqabah. Istiqomah lahir karena muraqabah. Demikian juga kesungguh-sungguhan tanpa ada malas itu disebabkan karena merasa diawasi dan seterusnya kelima hal tadi dari adanya makanya pantas apabila muraqabah bab seseorang surga buah dari masalah adalah masuknya dalam surga. Inilah buah yang kedua dari muraqabah. Ketiga. Thalithan al-wusul ila qurbi minal Buah ketiga dari muraqabah adalah bisa Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu yang diibadati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah. Pertama pasti dicintai oleh Allah. Kedua, seru jeritan doanya, keinginannya dikabulkan. Nah, wa ta'ala. Nah, karena berada di dekat maha pelindung yang maha perkasa. Selain tenang tentram juga pasti bahagia. Dan banyak lagi keuntungan yang lain dari kedekatan seseorang dengan Allah. Jangankan dengan Allah, atau ya. Seseorang dekat dengan penguasa, tenang dia nggak nggak takut kepada siapapun ada apa-apa penguasa ini yang tinggal melindungi dia seseorang dekat dengan orang yang kaya kekurangan apapun tenang yang kaya raya ini tinggal diminta itu orang apalagi dekat Bagaimana penjelasannya? Muraqabah bisa menyebabkan orang itu dekat dengan Allah. Fa innal ma'asi wal ghafalat tub'iduna an. Kalau dosa, kemaksiatan, kelalaian bisa menjauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jalla, maka sebaliknya istihdar li nadharillahi ilaihi kana akthara qurban menyadari kita selalu merasa diawasi oleh Allah menyebabkan kita selalu merasa dekat dengan Allah. Dan apabila kita selalu merasa dekat dengan Allah, Allah jauh mendekat lagi kepada kita. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Allah, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa idza taqarraba ilaihi ilayya mashiyan taqarrabtu ilayhi harwanah. Bila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta itu ukuran dari ujung jari sampai ke sikut. Ini satu hasta. Ya dua jengkal lah, dua kali lipat. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu ba. Satu bak ini enggak ada istilahnya dalam bahasa kita. Kalau satu depa, dua bak. Satu depa kan kalau dua tangan kita direntangkan gini kan, oleh ujung jari satu ke ujung jari yang lain, satu depa ya. Kata kalau satu bak mah ujung jari ini sampai ke tengah dada, ini satu bak. Ya, dua hasta lah. terjemahan satu bab. Nggak tepat kalau diarti satu depan dua bak. Satu depan Jadi kalau hamba kepadaku satu hasta aku akan mendekat kepadanya satu Dan kalau dia kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekat berlari. Lihat, respon Allah kepada ikhtiar seorang hamba dalam kebaikan dua kali lipat dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka setelah dekat, ini mendekat, itu mendekat, sehingga hubungannya dekat, tercurah. Walaya Rabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amal amalan sunnah di samping yang fardu sampai aku mencintainya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi kalau umpamanya sudah dekat, Allah mendekat lebih hamba, kalau sudah dekat, pertama Allah mencintai. Sudah dicintai faida ahbab tu sam'ahu alladhi yubsiru bi Terus wasam'ahu alladhi yasma'u bih aku akan menjadi pandangannya yang dengan nyala, jadi pendengarannya denganlah dia mendengar Aku akan menjadi kedua tangannya warij wa, wa yadahu allati yabtashu Aku akan menjadi tangannya dengannya lah dia akan bertingkat. Warijlahu Allah yamshi dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya lah dia melangkah. akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Itu kalau sudah Allah cintai, karena dekatnya. Berdasarkan hal itu, maka orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla memiliki banyak keuntungan. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah. Jeritan hati doanya Dikabul. sering saya jelaskan kedekatan Allah dengan hamba berimbas kepada dikabulkannya doa orang itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah doa. Kedekatan itu berkaitan dengan ijabahnya doa. Ya dicintai, ya diijabah doa-doanya. Apalagi yang akan terasakan, ter, uh, teraih atau diperoleh oleh orang yang dekat dengan Allah, dia tenang dan tentram karena ada perlindungan dan dia bahagia. Jangankan dengan Allah ya, dengan sesama manusia atau binatang atau benda yang kita sukai. Bagaimana perasaan kita? Oh, senangnya bukan main. Suami istri yang saling mencintai, berada berdekatan, berdua-dua, bahagianya nggak ketulungan tuh. Orang tua dengan anak yang saling mencintai kalau berkumpul, oh senangnya bukan main. Tuh kakek nenek berkumpul dengan siapa? Cucu-cucu yang lucu-lucu gitu ya. Waduh, senangnya bukan main. Beberapa hari nggak ketemu karena berpisah, pas ketemu lagi kangennya luar biasa. Atau binatang, kucing kayak peliharaan yang lucu, yang senang ketika ketemu kita senang, senang bermain-main. Atau benda, benda yang kita suka, ha, HP, nggak pernah kita lepas dari HP. Semenit, sepuluh menit kita berpisah dari HP, resah, gelisah. Betul apa benar? Tidur juga di samping atau Sebelum tidur, ini HP itu sama plok, si HP itu di dada. Begitu bangun, untuk lihat HP. Gitu kan? Kepada siapapun atau kepada apapun yang kita sukai, kita senangi, kita cintai, pasti kita bahagia berada di dekatnya. Apalagi kecintaan kita kepada Allah harus lebih besar daripada mencintai apapun. Walladzina amanu asyaddu hubban Orang yang beriman sangat besar, paling besar kecintaannya kepada Allah. Kul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Katakan olehmu kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, au amwalun iqtaraftumuha atau harta-harta yang uh, kamu usahakan Wa tijaratun takhshawna kasada atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugian. Wa masakin tardaunaha atau tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabassu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, Tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kamu. Mencintai Allah melebihi cintanya kepada apapun. Kalau benar kecintaan kepada Allah, puncak segala macam kecintaan, pasti ingin selalu dekat. Dan ketika dekat, pasti bahagia, senang. Ketika menjauh sedikit, pasti rindu, pasti kangen, pasti resah dan gelisah. Coba di antara antum pergi ke tempat kerja, lupa aduh HP nggak dibawa. Apa yang terjadi? Balik lagi walaupun terlambat, ya enggak? Resah, gelisah. Dan itu kepada Allah Azza wa Jalla dan dekatnya Allah kepada seorang hamba sangat bergantung kepada sedekat apa hamba itu kepada Allah. Perasaan hamba merasa e, sedekat apa kepada Allah itu menentukan kedekatan Allah kepada kita. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Al-Junaid menyatakan, "I'lam annahu azza wa jalla yaqrubu min qulubi ibadihi ala hasbi ma yara min qurbi qulubi ibadihi min fanzur Mada yaqrubu min qalbik ketahuilah bahwa Allah akan mendekat kepada hati hamba-hambanya sesuai dengan seberapa dekat perasaan hamba itu kepada Allah Perhatikan sedekat apa hatimu kepada Allah. Apa merasa dekat, apa merasa jauh. al Junid ditanya oleh seseorang, "Kaifat tariqu ilallahi ta'ala?" Bagaimana cara jalan menuju kepada Allah agar bisa dekat kepadanya? Apa jawabnya? Taubatun tahulul israr, yakni ala dhunub wal ma'asi. Wa khaufun yuzilul ghirra. Wa raja'un muz'ijun ila tariqil khairat wa muraqabatullah fi khawatiril qulub. Caranya agar kamu bisa dekat sampai kepada Allah pertama dengan taubat yang memutus israr kamu di atas maksiat. Isra itu terus-menerus. Yang memutuskan kamu, yang menghentikan kamu dari dosa. Itu yang pertama. Kedua, dengan rasa takut yang bisa menghilangkan keinginan untuk berdosa dan bermaksiat. Ketiga, dengan harapan yang bisa memotivasi kamu untuk melakukan kebaikan Keempatnya dengan muraqabah kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah yang selalu tertancap di dalam lubuk hatimu. Itu cara dekat kepada Allah. Jadi muraqabah menyebabkan kita akan merasa selalu dekat kepada Allah. Bayangkan kalau umpah kita setiap detik, setiap saat merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk isi hati kita, termasuk bisik-bisik kita pasti terdengar oleh Allah. Bahkan dikatakan Allah lebih dekat dibanding urat leher kita. Adakah yang bisa kita sembunyikan? Adakah dari diri kita yang bisa lolos dari ilmu pengawasan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada maka tak ada jalan lain untuk bisa aman dari semuanya kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Junaid, "Wal muraqabah taqtadi halal qurbi wa halul qurbi lil 'abdi syahada bi qalbihi biqalbihi qurballahi minhu fataqarrab ila Allah bi ta'atihi." wajama'a hammahu baina yadayillahi bidawami dzikrihi fi alaniyatihi wa sirrihi. Muraqabah itu menyebabkan seseorang merasa dekat dengan Allah. Karena kedekatan seorang dengan Allah dengan cara menyadari hatinya selalu diawasi oleh Allah. Maka dekatkan dirimu kepada Allah dengan mentaatinya. Fokuskan seluruh cita-citamu di hadapan Allah Azza wa Jalla hanya untuk meraih ridhonya dengan cara mendawamkan zikir baik dalam sendiri ataupun ketika berada di tengah orang banyak. Dari sinilah maka kedekatan seorang kepada Allah bersumber dari sifat muraqabah. Muraqabah melahirkan kita akan selalu merasa dekat dengan Allah sehingga itu yang menyebabkan Allah pun mendekat kepada kita. Dekatlah hubungan kita dengan Allah. Kalau sudah dekat seperti ini, maka Tinggal rasakan saja buah-buah manis lain dari kedekatan kepada Allah. Di antara dicintai oleh Allah. Di antaranya dilindungi oleh Allah. Di antaranya dijawab atau diijabah doa-doa keinginannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilindungi dari semua hal yang bisa memberikan madarat baik lahir batin kita ataupun dunia akhirat kita dan itu buah dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah yang ketiga dari muraqabah. Yang pertama sudah kita bahas adalah akan memiliki adab dan muamalah sebaik-baiknya kepada Allah dan kepada sama makhluk. Yang kedua Allah masukkan ke dalam surga yang ketiga, kita akan menjadi dekat dengan Allah. Keempat, kelima, keenam, dan seterusnya kita akan bahas di hari Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan, tinggal masuk sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Bismillah. Ustaz, tolong jelaskan. Uh, hadis kalam akan diangkat dari tiga golongan. Apakah atau pendapat para ulama. Bukan kalam, kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa Indonesia. Apa artinya? Pena. Kalau kalam artinya ucapan. Nabi ini hadis Nabi saw bukan pendapat para ulama. Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalathin. Kolam atau apa tadi teh, e, pena diangkat dari tiga golongan. Pena maksud catatan malaikat. Dan malaikat mencatatkan semua ucapan dan perbuatan kita. Al-Quran menyatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada rokib dan atik yang mencatatkan amal baik dan buruk. Jadi pena diangkat dari tiga golongan. Maksudnya tiga golongan ini ucapannya, perbuatannya tidak dicatat. Baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik tidak dicatat sebagai pahala, kalau yang buruk tidak dicatat sebagai dosa. Apa saja eh, siapa saja yang tiga eh, tiga golongan ini anin naim hatta yastaiqir Dari orang yang tidur sampai dia bangun, sadar. Kalau dalam tidurnya dia memaki orang, ya, tidurnya menandang orang. Kata orang Sunda mah ngalindur sampai mukul orang, sampai eh, menendang orang, sampai memaki orang, tidak dicatat sampai dia bangun. Keduanya wa anil majnun hatta yafiqa dari orang gila sampai dia waras dari kegilaan. Yang ketiga wa anis sabi hatta yahtalima dari anak kecil sampai dia ihtilam. Jadi kalau anak kecil sholat, anak kecil saum, baca Quran, nggak dapat pahala dia. Tapi boleh dan harus diajari agar nanti pas dia harus dicatat amalnya sudah terbiasa ibadah ya. Kalau umpah anak kecil meninggalkan sholat, anak kecil memaki, anak kecil nyolong, tidak di, di, di, dicatat sebagai dosa. Enggak, belum. Jadi tiga golongan ini tidak dicatatkan seluruh amalnya baik amal baik ataupun amal buruk. Jadi, jadi itu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Ustaz, beberapa tahun yang lalu ayah ana meninggal. Allah yarham, semoga Allah rahmati. Ana bingung cara mendoakan ayah ana. Doanya bagaimana Ustaz? Sedangkan ana baru hijrah yang ana tahu hanya Yasin. Itu bukan doa Yasin Al-Quran. Dan apa yang anak dan apa dengan anak menutup aurat bisa membantu meringankan beliau di sana? Sangat membantu. Pertama, kalau ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, pertama jadilah kita anak soleh. Anak soleh ini sangat-sangat membantu orang tua yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak mendoakan. Kadar kesolehan kita salah satunya ditentukan oleh seberapa sering kita mendoakan orang tua. Hadis yang menyatakan wa solihin yad'ulah salah satu pahala yang mengalir terus adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Para ulama menyatakan Hadis ini mengisyaratkan kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Lebih sering, lebih bagus kadar kesolehan. Sering-sering mendoakan orang tua ya, baik masih hidup apalagi sudah mati. Berapa kali? Apa lima kali cukup? Sangat-sangat tidak cukup. Sesering mungkin puluhan kali dalam sholat, di luar sholat, ketika di perjalanan, ketika kita ingat orang tua lagi apapun, cepat-cepat doakan. Nah, terus bingung apa isi doanya. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya Allah ampuni ibu bapak saya, rahmati mereka, Bebaskan dari azab kubur, berikan nikmat kubur, luang luaskan di alam kuburnya, terangkan di alam kuburnya, ampuni dosa-dosanya, gitu ya. Itu kalau mau lebih bagus coba nikir. Hafalkan doa sholat jenazah. Kan sholat jenazah kita tidak belum tentu setahun sekali ya. Tidak setiap setahun sekali ada yang mati. Walaupun kadang ada seminggu noron dua kali mungkin saja ya. Susah diprediksi meninggalnya. itu. Sehingga kita sudah hafal, pas karena nggak lama dipakai, pas ada yang meninggal lupa lagi. Ada yang kasus begitu? Pas ada yang meninggal tuh yang pertama kali begitu ada BC, sudah meninggal dunia si Fulan. Oh ya, salah satu pengurus yayasan kita Pak Ruli pagi tadi meninggal ya. Doakannya semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Merahmatinya. Jadi pas ada meninggal, aduh ini hafalkan doa. Bayangkan hafalan mendadak, hafal pas sholat, lupa lagi. Ada kasus begitu? Ada. Gimana caranya agar tidak pernah lupa? Baca terus tiap hari doa itu. Kapan? Di dalam sholat. Doakan orang yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal itu ayah ibu kita, sempatan. Baca dalam sujud. Baca seusai sholat. Setelah sholat, kita wirid dulu sesuai sunnah setelah wirid berdoa. Salah satu doakan orang tua baca tuh doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Kalau yang sudah meninggal seperti pertanyaan ini bapaknya pakai hu Allahumma gfirlahu boleh dengan abi Allahumma gfir li abi atau li walidi atau uh, hu saja Allahumma gfirlahu. Diniatkan untuk bapaknya. وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر لنقب paket lengkap untuk yang sudah meninggal apapun yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal di alam kubur dan di akhirat itu sudah ada dalam doa itu. Hafalkan, baca. Seusai sholat, wirid, baca doa itu, doakan orang tua. Dengan membaca doa tadi. Kalau umpah kita bangun malam tahajud, baca dalam sujud kita, di setiap sujud kita. Umpamanya tahajudnya 11 rokaat, baca. Berarti Berapa kali kita sujud di dalam satu rokaat Dua kali kan? Kalau sebelas kali, eh sebelas rokaat berapa berapa kali sujud kita? Dua puluh dua kali. Berarti kita dalam satu tahajud saja sudah mendoakan orang tua kita dua puluh dua kali. Belum nanti pada waktu sholat sunat lain umpamanya sholat rawatib, sholat syukrul wudhu bebas kan mau sujud lama mau sebentar kalau sholat fardu kita nggak bisa bebas karena berjamaah jadi imam kelamaan untuk makmum jadi makmum harus mengikuti imam nggak bisa bebas dalam sholat fardu di sholat sunat baca kalau itu setiap hari kita baca dalam sholat, juga di luar sholat, dijamin tidak akan lupa. Kenapa kita nggak lupa Al-Fatihah? Karena selalu kita baca 17 kali minimal sehari semalam. Nggak pernah lupa. Kenapa kita nggak lupa kulhuallahu huwallahu ahad? Karena selalu kita baca sama kuliah dalam sholat sunat kita ya. Memang disunahkannya begitu. Nah ini juga begitu Agar tidak lupa hafalkan Baca dalam surat. Pas ada yang meninggal tenang nggak perlu buka buku nggak perlu browsing Nanya ke mbah google gimana doa sholat jenazah nggak perlu Langsung ya Itu kiatnya Jadi bagaimana cara mendoakannya Hafalkan sholat jenazah Doanya Baca Apalagi pas kita ziarah ke, ke kuburan Ya silakan doakan baca salat jenazah itu untuk orang yang sudah meninggal. Ustaz, bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan tidur? Apakah orang tersebut juga mengalami sakaratul maut? Sakaratul maut umumnya terjadi terhadap orang yang akan mati. Allah menyatakan, Wajat sakaratul maut bil haqq Dhalika ma kunta min hutahid Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya Dan itulah hal yang selalu kamu hindarkan Nabi SAW ketika mau mati beliau mengalami penderitaan yang luar biasa Aisyah sampai nggak tega melihatnya Beliau mem mem meminta wadah berisi air, dimasukkan tangannya ke air itu, lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakarat. Apa makna sakaratul maut? Sakarat, secara bahasa artinya mabuk. La antum sukar. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sakarat itu mabuk. Apa arti mabuk? Mabuk itu hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan tindakannya. Makanya yang mabuk ngomongnya ngaco kan? Perilakunya juga ngaco gitu. Nah, itu mabuk. Hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan tindakan. Dan ini sakarat ini bisa terjadi atau mabuk ini karena beberapa hal. Pertama karena minum, pengaruh minuman keras yang memabukkan. Kedua karena takut yang luar biasa bisa aja hilang kontrol akal terhadap tindakan dan ucapannya. Ketiga karena sakit yang luar biasa. Orang yang sakit luar biasa, ya punya malu. Ucapan dan perilakunya itu, coba umpamanya, kita kejepit pintu. Apa yang kita lakukan dan ucapan? Menjerit, sampai wah sambil loncat-loncat gitu kan. Sambil gini-ginian. Kalau itu dilakukan dalam keadaan normal, memalukan. Ya enggak? Tapi dalam keadaan sakit seperti itu nggak punya malu, pokoknya guling-guling atau menjerit-jerit sambil loncat-loncat kekerepengan kayak gitu. Nah, sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena sakit yang luar biasa. Sehingga dia mengigau, sehingga perilakunya juga aneh-aneh seperti itu. Itu yang disebut dengan sakaratul maut. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab at tadkirah Nah, apakah semua orang mengalami sakaratul maut? Tidak. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Umumnya mengalami, ya. Nabi mengalami, orang soleh mengalami. Penjelasan Amr bin As radhiyallahu an, dia mau mati sedang sakarat. Oleh anaknya ditanya, Wahai Bapak, dulu ketika engkau sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui seorang yang soleh dan cerdas sedang sakaratul maut. Aku ingin bertanya kepadanya apa yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Dulu engkau pernah berkata begitu. Sekarang engkau persis seperti itu. Engkau soleh, engkau cerdas, dan sekarang sakaratul maut. Coba terangkan apa yang kau rasakan. Apa kata Amr bin As radhiyallahu an, wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku ditusuk-tusuk dengan besi panas yang beracun. Dan ketika aku menghisap nafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum barum tajam yang beracun. Bayang? Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Imam Ahmad ketika mau meninggal, beliau juga mengalami hal yang sama. Dan ini riwayat-riwayat ini didukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadkirah, lalu beliau menjelaskan. Salah satu faedah dari penderitaan sakaratul maut bagi orang yang soleh adalah menggugurkan sisa dosa yang ada. Penderitaan yang dialami, sakit yang dialami, meluluh lantakan seluruh dosa yang tersisa sehingga ketika mati dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Apakah semua orang mengalami sakaratul maut? Tidak, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Seperti yang saya tadi katakan, menderita atau tidaknya ketika seseorang mau mati, susah atau mudahnya seseorang akan mati, tidak menjadi indikator soleh salahnya dia. Kadang yang soleh mengalami penderitaan, kadang yang durhaka tidak mengalami penderitaan. Nah, lalu apakah orang tidur itu lalu mati mengalami penderitaan? Allahu Apakah manusia terus bisa mengalami hanya kita tidak tahu? Bisa juga tidak. Karena ada tuh orang termasuk kakak saya rahimahullah beberapa bulan yang lalu Tidur dari malam sendirian. Besoknya pas subuh harusnya sudah ke masjid, sudah sholat. Nggak keluar juga, diketok-ketok, sudah-sudah-sudah agak siang, nggak ada, dibuka, sudah meninggal. Apakah dia mengalami seharus? Mungkin, tapi kita tidak tahu. Karena nggak ada yang menemani semalam itu. Kita tidak tahu, mungkin saja tidak mengalami tapi sekali lagi itu bukan indikator soleh atau durhakanya orang tersebut. memenuhi undangan syukuran rumah, tapi kita tahu rumah itu dibeli melalui KPR yang mengandung riba. Taib, syukuran untuk sesuatu yang menyenangkan kita boleh-boleh saja. Syukuran uh, ada promosi baru, dapat jabatan lebih tinggi dari sebelumnya, naik pangkat, lulus ujian, umpah gol proyek, dapat tender yang besar, lalu syukuran. Gak masalah, termasuk punya rumah baru, punya mobil baru, lalu syukuran, gak masalah. Tapi ingat, syukuran itu bukan makan-makan. Syukuran itu apa? Menggunakan seluruh nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Boleh nggak mengundang makan-makan? Nggak masalah. Mentraktir orang, menyenangkan hati orang tidak masalah. Dibolehkan saja. Nah sekarang orang punya mobil baru, lalu ngundang kita syukuran, padahal kredit. Kreditnya tanggung jawab dia, acara syukurannya adalah hal lain ya dibolehkan wallahu a'lam Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan serta para lindungan Allah serta para tim tarbiyah sunnah juga. Amin. Jamaah enggak didoakan ini. Amin wa Yakub. Lumayan lah. Izin tanya Ustaz, bagaimana solusinya saya diundang ulang tahun anaknya teman saya? Jangan hadir. Beda dengan syukuran <laughs> tadi. Kalau syukuran kan mubah. Ya, kalau ulang tahun tasyabuh bil kufar. Apa saya boleh datang? Enggak boleh. Ketika acaranya sudah selesai, atau bukan ulang <laughs> tahun. Tapi kalau datangnya kita esoknya dalam rangka mengucapkan, jangan juga, nggak boleh. Karena rencana juga akan dijadikan acara kumpul dengan teman-teman yang jarang ketemu. Kalau apapun ya, eh, umpamanya isinya pengajian bagus. Tapi acaranya ulang tahun, ya jangan. Bukan bentuk acaranya, tapi perayaan ulang tahunnya itu. Walaupun bentuk perayaannya bagus ya, baca Quran, kemudian mengaji, isinya tauhid, uh, tetap bukan itunya. al ya, la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, caranya harus bagus. Yang dinilai cara, ya, bukan tujuan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Ini kru nggak diudahkan <laughs> juga hanya saya dan keluarga. Lumayan juga. Amin wa Apakah riwayat Adakah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ketika sakaratul maut nanggung semua sakarat umatnya? Bukan begitu. Seperti tadi hadis itu sahih Imam Bukhari. Ya. Tapi beliau menderita melebihi umumnya sakaratul maut orang-orang mukmin yang lain. Aisyah menyatakan dua kali lipat ya tapi di, di, di apa dianggap menanggung sakaratul maut seluruh umatnya tidak buktinya umatnya tetap sakaratul maut ya. sehingga umatnya tidak terlalu sakit sakaratul sakit karena sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW tidak tidak ditanggung ya umatnya tetap seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi tadi uh, riwayat Amr bin As, Imam Ahmad juga mengalami sakaratul maut yang dahsyat. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini nggak ada doa sama sekali Afan izin bertanya Ustaz Lebih utama mana Daftar ibadah haji Yang menunggu bertahun-tahun atau umroh Dua-duanya saja daftar ongkoh, umroh ongkoh. Dua-duanya bisa <laughs> dilaksanakan ya. Tapi daftarkan anu apa namanya e, bayar dulu uangnya habis untuk umroh jadi nggak ada nabung lagi. Ya jadi kalau umpah ada uang untuk daftar haji daftarlah dulu sebagai tekad kuat kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Walaupun 25 tahun lagi nggak apa-apa nggak masalah ya. Nah, tapi di sela-sela itu, ketika kita ada rezeki tetap nabung berkumpul mengumpulkan untuk umroh. Nanti di umroh itu kita berdoa. Segerakan ibadah haji saya. Segerakan panggilanmu kepadaku untuk melakukan ibadah haji. Belum terdapat. Kan bisa tahun itu haji. Melalui haji furoda ya. Kalau haji furoda, bulan ini daftar, tahun ini berangkat insya Allah. Siapa yang mau sekarang bulan Jumadil akhir ya. Sebentar lagi haji ya. Siapa yang mau haji furda silakan bareng-bareng saya daftar ke saya. Bareng insya Allah ke sana ya. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji secepat mungkin. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis yang akan datang dan besok seperti biasa kita melanjutkan kajian tauhid di tempat ini pula di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.